Sesaat lagi Anda mengikuti perjalanan seorang hamba menemukan secercah hidayah dalam kisah-kisah Gugah Kolbu. وقف الطفل والحجارة أكوان وعيناه عزمة وصمود لا يرى عن يمينه من سعى عينيها خلاء كل درب يشقه مسدود وقف الطفل وحده والليالي ورصاص من حوله وجنود وقف الطفل والحجارة أكواه وعيناه عسرة مصروف Pendengar yang budiman, seperti halnya pasangan lain yang hidup di kota-kota besar, sewaktu bekerja, sepasang suami istri dalam kisah ini pun meninggalkan anaknya yang diasuh oleh pembantu rumah tangga Tunggal pasangan ini, putri cantik, berusia tiga setengah tahun. Ia sendirian di rumah dan kerap kali dibiarkan pembantunya karena sibuk bekerja di dapur. Bermainlah dia bersama ayun-ayunan di atas buayan yang dibeli oleh ayahnya, ataupun memetik bunga dan lain-lain di halaman rumahnya. فأين الأنساب أين العهود أين الأنساب Suatu hari, dia melihat sebatang paku karat. Dan ia pun mencoret lantai tempat mobil ayahnya diparkirkan. Tetapi, karena lantainya terbuat dari marmer, maka coretan tidak berbekas. Dicobanya lagi pada mobil baru ayahnya. Ya, karena mobil itu berwarna gelap, maka coretannya tampak jelas. Apalagi anak itu pun membuat coretan sesuai dengan kreativitasnya. Karena ingin menghindari macet, hari itu ayah dan ibunya menggunakan sepeda motor ke tempat kerja Setelah sebelah kanan mobil sudah penuh coretan, maka gadis kecil itu pun beralih ke sebelah kiri mobil. Mengikuti imajinasinya, dibuatnya gambar ibu dan ayahnya, kemudian gambarnya sendiri. Lukisan ayam, kucing, dan lain sebagainya. Kejadian itu berlangsung tanpa disadari oleh si pembantu. Saat pulang petang, terkejutlah pasangan suami istri tersebut ketika mereka melihat mobil yang baru setahun dibeli dengan kredit itu, penuh dengan goresan. Sontak, si bapak yang belum lagi masuk ke rumah pun berteriak, Kerjaan siapa ini? Si pembantu tersentak dengan teriakan itu, lantas berlari keluar. Dia juga terkejut. Mukanya merah padam ketakutan, lebih-lebih melihat wajah bengis tuannya. Sekali lagi diajukan pertanyaan keras kepadanya. Dia terus mengatakan, Saya tidak tahu, Tuan. Si istri menimpali pertanyaan sang pembantu dengan menghardik. Kamu di rumah sepanjang hari. Apa saja sih yang kamu lakukan? Si anak yang mendengar keributan itu tiba-tiba berlari keluar dari kamarnya. Dengan penuh manja, dia berkata, Dita yang membuat gambar itu, ayah. Cantik kan? Katanya, sambil memeluk ayahnya, sambil bermanja seperti biasa. Si ayah yang sudah kehilangan kesabaran mengambil sebatang ranting kecil dari pohon di depan rumahnya. Terus dipukulkannya berkali-kali ke telapak tangan anaknya. Si anak yang tak mengerti apa-apa menangis kesakitan, pedih sekaligus ketakutan. Puas memukul telapak tangan, si ayah memukul pula belakang tangan anaknya. Sedangkan si ibu cuma mendiamkan saja, seolah merestui dan merasa puas dengan hukuman yang dikenakan. pembantu rumah tangga terbengong, tidak tahu harus berbuat apa. Si ayah cukup lama memukul-mukul tangan kanan dan kemudian ganti tangan kiri anaknya. Setelah si ayah masuk ke rumah diikuti si ibu, pembantu rumah tersebut menggendong anak kecil itu, lalu membawanya ke kamar Dia terperanjat melihat telapak tangan dan belakang tangan si anak kecil itu luka dan berdarah. Lantas sang pembantu memandikan anak kecil itu. Sambil menyiramnya dengan air, dia ikut menangis. Anak kecil itu juga menjerit-jerit, menahan pedih saat luka-lukanya terkena air. Lalu si pembantu rumah menidurkan anak kecil itu. Si ayah sengaja membiarkan anak itu tidur bersama pembantu rumah. Keesokan harinya, kedua belah tangan si anak bengkak. Pembantu rumah itu pun mengadu kemajikannya. Oleskan obat saja. Jauh bapak si anak. Pulang dari kerja, dia tidak memperhatikan anak kecil itu yang menghabiskan waktu di kamar pembantu. Si ayah mau memberi pelajaran pada anaknya. Tiga hari berlalu, si ayah tidak pernah menjenguk anaknya, sementara si ibu juga begitu. Meski setiap hari bertanya pada pembantu rumah. Dan dijawab oleh sang pembantu dengan ringkas. Dita demam, Bu. Si ibu pun menyarankan, kasih minum panadol aja. Sebelum si ibu masuk ke kamar tidur, ia menjenguk kamar pembantunya saat dilihat anaknya Dita dalam pelukan pembantu rumah. Dia menutup lagi pintu kamar pembantunya. Masuk hari keempat, pembantu rumah tangga itu pun memberitahukan tuannya bahwa suhu badan Dita terlalu panas. Sore nanti kita bawa ke klinik. Pukul lima sudah siap. Kata majikannya itu. Sampai saatnya, si anak yang sudah lemah dibawa ke klinik. Dokter mengarahkan agar ia dibawa ke rumah sakit karena keadaannya sudah serius. Setelah beberapa hari dirawat inap, dokter memanggil bapak dan ibu anak itu. Dokter itu berkata, tidak ada pilihan. Tangan anak ini harus dipotong karena sakitnya sudah terlalu parah dan infeksi akut. Ini sudah bernanah. Demi menyelamatkan nyawanya, maka kedua tangan si anak harus dipotong dari siku ke bawah. Mendengar kata-kata itu, si bapak dan ibu bagaikan terkena halilintar. Terasa dunia berhenti berputar. Tapi apa yang dapat dikatakan lagi? Si ibu meraung merangkul si anak. Dengan berat hati dan lelehan air mata istrinya, si ayah pun bergetar tangannya. Ketika menandatangani surat persetujuan pembedahan, Keluar dari ruang bedah, selepas obat bius yang disuntikan habis, si anak menangis kesakitan. Dia juga keheranan melihat kedua tangannya berbalut kasa putih. Ditatapnya muka ayah dan ibunya. Kemudian ke wajah sang pembantu. Dia mengerutkan dahi melihat mereka semua menangis Dalam siksaan menahan sakit, berulang kali si anak bersuara dalam linangan air mata. Ayah, ibu, Dita tidak akan melakukannya lagi. Dita tidak mau lagi ayah pukul. Dita tak mau jahat lagi. Dita sayang ayah. Dita sayang ibu. أين الرجال أين الحديد وقف Kata-kata polosnya itu membuat si ibu gagal menahan rasa sedihnya. Tidak hanya sampai di situ, anak itu juga memandang wajah pembantu rumah, lalu berkata, Dita juga sayang Bok Narti, sambil meraung histeris. Berulang-ulang ia berkata, Ayah, kembalikan tangan Dita Untuk apa diambil? Dita janji tidak akan mengulanginya lagi. Bagaimana caranya Dita mau makan nanti? Bagaimana caranya Dita mau bermain nanti? Dita janji ayah tidak akan mencoret-coret mobil lagi. كل درب يشقه مسدود وقف الطفل Mendengar kata-kata anaknya, serasa hancur hati si ibu. Meraung-raung dia sekuat hati. Namun apa yang sudah terjadi, dia dan manusia dapat menahannya. Nasi sudah menjadi bubur. Pada akhirnya, si anak cantik itu meneruskan hidupnya tanpa kedua tangan. Dan ia masih belum mengerti mengapa tangannya tetap harus dipotong meski ia sudah meminta maaf. Tahun demi tahun, kedua orang tua tersebut menahan kepedihan dan kehancuran batin. Sampai suatu saat, sang ayah tak kuat lagi menahan kepedihannya, dan ia wafat diiringi tangis penyesalan yang tak bertepi. Namun, si anak dengan segala keterbatasannya dan juga kekurangannya tersebut tetap hidup tegar, bahkan sangat sayang dan selalu merindukan ayahnya. Pendengar yang budiman, demikianlah sering dalam hidup kita bertindak tanpa dipikirkan terlebih dahulu, dan tanpa kita sadari, tindakan itu dapat membawa penyesalan seumur hidup kita. Jadi, berpikirlah dahulu sebelum bertindak. Wallahu a'lam. له والليالي ورصاص من حوله وجنوب ورصاص من حوله